Di antara kejadian yang diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dari kejadian yang terjadi pada peristiwa perang Uhud yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud demikian pula Imam Ahmad Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah Ibnu Hisham dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan inna Amr bin Uqais kana lahu riban fil jahiliyah. Bahwa Amr bin Uqais orang ini di masa jahiliyah, yakni sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia bermuamalah dengan cara riba bermuamalah dengan cara riba dan muamalah ribawiyah di zaman jahiliyah merupakan hal yang menyebar fakariha yuslima hatta ya'khudahu dan dia tidak suka masuk ke dalam al-Islam sampai dia mengambil harta riba tersebut sampai dia mengambil harta riba Artinya dia punya keinginan masuk ke dalam al-Islam. Akan tetapi disebabkan karena godaan harta yang dia bermuamalah dengan cara riba dalam jumlah yang besar, maka dia tidak ingin masuk ke dalam al-Islam hingga dia mengambil harta riba tersebut. Hingga dia mengambil harta riba tersebut karena dia mengetahui bahwa di dalam al-Islam tidak diperbolehkan Faja'a yauma Uhud. Maka pada peristiwa terjadinya perang Uhud, dia pun datang. Faqala aina banu ammi? Lalu dia bertanya, yakni kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, di mana anak-anak pamanku? Qalu bi Uhud. Mereka menjawab, oh, ada di Uhud. ini sedang berperang. Qala aina fulan? Di mana si fulan? Qalu bi Uhud. Ada di bukit Uhud. Qala aina fulan? Kalau si fulan di mana? Qalu bi Uhud. Ada di Uhud. Jadi semua teman-temannya, kerabatnya semuanya ikut dalam peristiwa perang Uhud. Setiap dia bertanya, maka mereka menjawab ada di Uhud. Falabisa la'matahu wa rakiba farasah. Maka pun dia memakai pakaian perangnya dan mengendarai kudanya thumma tawajjaha qibalahum lalu kemudian dia pun berangkat dia berangkat ingin mendatangi bukit Uhud falamma ra'ahul muslimun qalu tatkala kaum muslimin melihatnya maka mereka pun mengomentari kedatangan Amr bin Uqais ini Kata mereka, "Ilaika anna ya Amr." Pergi kalian dari kami. Pergi engkau dari kami wahai Amr. Nah, ini maksudnya jangan ikut bersama kami. Engkau ini kafir. Ya, engkau ini kafir. Engkau enggan masuk ke dalam al-Islam. Qala kata Amr, "Inni qad amantu." Aku ini telah beriman. Yani aku telah menyatakan diri sebagai seorang muslim faqatala hatta jurih maka dia pun berperang bersama kaum muslimin dalam jihad dalam peristiwa perang Uhud hingga beliau terluka fahumila ila ahlihi jarihan maka dia pun dibawa kepada keluarganya dalam keadaan terluka setelah mengikuti perang faja'a Sa'ad bin Mu'adz maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz faqala li ukhtihi. Lalu dia mengatakan kepada saudara perempuannya Qais bin uh, Amr bin Uqais ini, "Salihi hamiyatan qawmih, Au ghadaban lahum am ghadaban lillahi azza wa jalla." Kamu tanyakan kepada saudaramu itu. Kamu tanyakan kepada saudaramu itu. Yaitu Amr bin Uqais. Untuk apa dia berperang? Apakah dia berperang hanya karena uh, itu dari kaumnya? Karena marah kaumnya yang diperangi? Atau dia marah karena Allah Subhanahu wa taala? Qala bal ghadaban lillahi azza wa jal wa rasulihi. Maka dia pun menjawab bahwa saya ikut berperang karena marah karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Famata fadakhalal jannah wa ma shalla lillahi salatan maka dia pun meninggal dan dia masuk ke dalam surga dalam keadaan dia tidak pernah sekalipun sholat jadi masuk Islam ketika dia masuk Islam amalan yang paling pertama yang diamalkan dalam Islam adalah jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam peperangan itu pun dia terluka yang menyebabkan dia meninggal belum sempat dia mengerjakan sholat dan dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dari ahlul jannah dalam keadaan dia tidak pernah sujud dia tidak pernah salat ama alimta nal islam yahdimu ma kana qabla. tidakkah engkau mengetahui bahwa dengan masuk Islamnya seseorang menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan yang telah lalu maka ini eh, termasuk di antara yang dicatat dalam sejarah yang menerangkan tentang meninggalnya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud dan dia menjadi ahlul jannah dalam keadaan dia tidak pernah mengerjakan salat sekalipun. Beliau adalah Amr bin Qais. Kemudian kejadian yang berikutnya maqtal al-Yaman walid Hudzaifah ala yadil muslimina khata' terbunuhnya Al-Yaman ayahnya Hudzaifah Hudzaifah bin Al-Yaman sahibu sirri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayahnya Hudzaifah ini meninggal di tangan kaum muslimin dalam peristiwa perang Uhud yakni kaum muslimin tidak mengetahui mereka menyangka bahwa ini Al-Yaman adalah musuhnya disebabkan karena barisan yang sudah tidak beraturan ya sudah tidak beraturan pada perang Uhud tersebut sehingga sulit mereka membedakan mana lawan dan mana kawan akhirnya mereka menyerang al-Yaman dalam keadaan mereka menyangka bahawa al-Yaman ini bahagian dari kaum musyrikin padahal beliau adalah ayahnya Khuzaifah meninggal di tangan kaum muslimin disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan lamma kana yaum Uhud huzimal muslimun tatkala dalam peristiwa perang Uhud kaum muslimin terkalahkan fasaraha iblisu la'natullahi alaihi maka iblis pun berteriak dalam peristiwa perang Uhud itu la'natullah alaihi dia mengatakan ay ibadallah ukhrakum Wahai hamba-hamba Allah, mana yang lainnya? Hati-hati yang lainnya. Ya, jadi dia terus menantang. Maksudnya mana ini? Mana kaum muslimin? Ya, telah terkalahkan mana yang lainnya? Farajaat ulahum maka kembalilah yang yang pasukan pertama ini Fajitala hiya wa ukhrahum. Ya, pada saat kembali yang pertama maka yang di belakang menyangka bahwa itu adalah musuh mereka. Mereka menyangka bahwa ini adalah pasukan kaum musyrikin. dan dia wa ukhrahum. Akhirnya pada saat pasukan depan kembali ya, sementara pasukan kaum muslimin yang di, dari belakang juga maju, mereka menyangka ini adalah lawannya. Akhirnya mereka saling berperang di antara satu dengan yang lain, di antara kaum muslimin. Fabasara Hudzaifatu fa idza huwa bi abihi Yaman, maka Hudzaifah memperhatikan ternyata yang diserang adalah Al-Yaman, yani ayahnya. Ayahnya. Faqala lalu kemudian berkata Hudzaifah, "Ay ibadallah, abi abi." Wahai hamba-hamba Allah, itu ayahku, itu ayahku. Yani ayahnya Hudzaifah. Qala qalat fa wallahi mahtajazu hatta Berkata Aisyah demi Allah mereka tidak mencegah diri. Mereka terus menyerangnya hingga mereka membunuhnya. Jadi mereka menyangka Al-Yaman bagian dari musyrikin. Mereka terus menyerang dan mereka tidak berhenti hingga mereka membunuh Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Faqala Hudzaifah maka Hudzaifah pun mengatakan yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Qala Urwah fa wallahi ma zalat fi Hudzaifah baqiyatu khairin hatta lahiqa Kata Urwah senantiasa kebaikan itu berkah dimiliki oleh Hudzaifah hingga beliau uh, menyusul menuju Allah Subhanahu wa taala. Yani Hudzaifah memaafkan dan beliau uh, mendapatkan pembayaran diat disebabkan karena terbunuhnya ayahnya dalam peristiwa tersebut oleh kaum muslimin maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membayarkan diet kepada Hudzaifah namun Hudzaifah tatkala menerima diet tersebut beliau menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya dan beliau mendoakan kaum muslimin yang telah membunuh ayahnya karena keliru maka kata Urwah senantiasa kebaikan dan berkah dimiliki oleh Hudzaifah di masa-masa hidupnya sampai kemudian beliau meninggal. Dan itu asar dari kebaikan yang diamalkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dan kesungguhan iman beliau, sabarannya pada saat ayahnya meninggal di tangan kaum muslimin. Dan disebutkan tambahan dalam riwayat Ibnu Hisham dari Muhammad bin Ishaq Beliau mengatakan telah memberitakan kepadaku Asim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid Hudzaifah mengatakan qataltum abi qataltum abi kalian telah membunuh ayahku kalian telah membunuh ayahku qalu wallahi ma arafna wa sadaqu mereka mengatakan demi Allah kami tidak mengenalnya kami tidak mengetahuinya dan mereka benar dengan ucapannya mereka benar-benar tidak mengetahui ya mereka membunuh keliru khata maka berkatalah Hudzaifah yaghfirullahu lakum Semoga Allah mengampuni kalian. Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyadiyah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin membayar diat kepadanya. Fatasaddaqa Hudzaifah bidiyatihi 'alal muslimin. Namun Hudzaifah setelah mendapatkan pembayaran diat tersebut beliau sedekahkan diat itu kepada kaum muslimin فزاده ذلك عند رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairan sehingga semakin menambah kebaikan yang demikian itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini menunjukkan barakah dari kesabaran Hudzaifah dan kebaikan Islam yang dimiliki oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma Dan di antara kejadian yang disebutkan dalam sejarah peristiwa perang Uhud yang terjadi dan yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Abdullah bin Jahash disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan dan Al-Zahabi juga beliau mengatakan bahwa riwayat ini sahih mursal juga diriwayatkan oleh Tabarani Ibn Sa'ad Al-Haythami dan dikuatkan dari jalur yang lain dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa Abdullah bin Jahash berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peristiwa perang Uhud ala Allah tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Yani dia mengatakan pada Sa'ad bin Abi Waqqas Mari kita berdoa kepada Allah. Fakhala wa fi nahiyatin. Maka mereka pun berdua menuju satu tempat yang sepi lalu mereka berdoa. Fada Sa'dun faqala, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Di dalam doanya dia mengatakan, "Ya Rabbi, idza laqitul aduwa falaqini rajulan syadidan ba'suhu." Wahai Rabbku, apabila aku bertemu musuh, pertemukan aku dengan seorang musuh yang yang kuat. Jadi dia berdoa kepada Allah, semoga dipertemukan dengan musuh yang kuat, dan haraduhu, yang yang kekar, yang yang pandai berkelahi, pandai berperang. Uqatiluhu wa yuqatiluni. Yang aku menyerangnya, memeranginya dan dia juga memerangiku. Thumma rzuqni dhufra alaihi hatta aqtulah. Lalu kemudian ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku berupa kemenangan sehingga aku mengalahkannya dan membunuhnya. Wa akhudhu salbah. Dan aku bisa mengambil uh, salabnya, salab. Yang dimaksud salab apa yang dikenakan uh, oleh musuhnya tersebut dari uh, senjata yang dia miliki, baju perang yang dia miliki. Apabila dia uh, membunuhnya, maka dia berhak mengambil salabnya. Maka ini permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'ammana Abdullah bin Jahash. Dan Abdullah bin Jahash mengaminkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Thumma qala, kemudian Abdullah bin Jahash berdoa. Jadi selesai doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Abdullah bin Jahash berdoa. Dia mengatakan Allahumma rizukni rajulan syadidan haradu syadidan ba'su. Uqatiluhu fika wa yuqatiluni. ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني يا ya Allah berikanlah aku rezeki untuk bertemu dengan seorang yang kekar yang kuat yang aku memeranginya karena engkau ya Allah dan dia juga memerangi aku lalu kemudian dia berhasil mengalahkanku jadi berbeda dengan doanya saat kalau saat berdoa dia memohon kepada Allah agar dia mengalahkan musuhnya. Namun Abdullah bin Jahash sebaliknya. Lalu dia mengalahkanku ya Allah. Dan dia memotong hidungku dan telingaku. Fa'idha laqituka gadan. Apabila aku bertemu denganmu esok. yakni di hari kiamat nanti. Kulta engkau akan bertanya kepadaku. Man jadda anfaka wa Siapa yang memotong hidung dan telingamu itu? Fa'akulu fika wa fi rasulika. Aku melakukan hal ini karena membelaMu ya Allah, membela agamamu dan membela rasulmu. Fatakulu sadaqta lalu kemudian engkau mengatakan kepadaku engkau benar dengan ucapanmu. Qala Sa'dun berkata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "Ya bunai, wahai anakku," yakni dia sedang bercerita dan meriwayatkan kepada anak-anaknya, Kanat da'watu Abdullah bin Jahash khairan min da'wati. Doanya Abdullah bin Jahash itu lebih baik dari doaku. Doanya Abdullah bin Jahash lebih baik dari doaku. Laqad ra'aituhu akhiran nahar wa inna anfahu wa udhunahu la fi khaytin. Sungguh aku telah melihatnya di akhir siang dalam keadaan hidungnya dan telinganya itu tergantung ya, tergantung di benang ya ini terlepas sudah ya seperti doanya subhanallah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa taala ya dan doanya terkabulkan saat bin Abi Waqqas juga bertemu dengan musuh yang kuat yang kekar dia berdoa kepada Allah dan Allah subhanahu wa taala juga mengabulkan permohonannya kata saat bin Abi Waqqas permintaan Abdullah bin Jahsh lebih baik doanya Abdullah bin Jahash lebih baik dari doa beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sampai di sini insyaallah semoga apa yang kita dengarkan memberi manfaat kepada kita sekalian wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah